Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mengambil bahwasanya sebab utama perpecahan dan sebab pertama, sebab utama perselisihan mereka dan tercerai-berainya agama mereka itu adalah adanya al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu di antara mereka. Masing-masingnya mengklaim dirinya yang paling benar dan masing-masingnya e, memperingatkan orang untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dahulu mereka ajarkan dari bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, dan nenek moyang mereka. Betapa hal ini juga banyak terjadi di saudara-saudara kita kaum muslimin. Mengambil, hanya mengambil apa-apa yang dahulu diajarkan oleh bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, guru-guru mereka, tanpa mau melihat kembali. Apakah dahulu yang diajarkan oleh nenek moyang mereka itu berupa kebenaran, terdapat di dalamnya dalil dari Alkitab, dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau Pokoknya apa yang datang dari orang-orang terdahulu dari mereka mereka ambil. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana law kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallahu Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Al-Quran, As-Sunnah. Ikuti itu saja. Tapi mereka mengatakan, bal. Tidak. Mereka tidak semata-mata menjawab, kami nggak mau mengikuti. Tapi mereka bahkan mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna aba'ana. Saya nggak mau ikut. Tapi mereka mengatakan lagi, saya nggak mau ikut. Bahkan kami akan ikuti apa-apa yang dahulu diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Apapun itu yang diajarkan pendahulu-pendahulu kami, walaupun itu bertentangan dengan Al-Quran, walaupun itu bertentangan dengan As-Sunnah, akan tetap kami ambil. Kami jadikan pedoman hidup kami. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung menyindir, "Awalau kanu aba'uhum la yakiluna syai'u wa la yahtadun." Apakah juga kalian akan mengikuti pendahulu-pendahulu kalian kalau pendahulu-pendahulu kalian itu layak kiluna syai'a. Gak ngerti apa-apa. Wala yahtadun. Dan mereka juga gak mendapatkan petunjuk. Apakah kalian juga akan ikuti? Inilah termasuk dari jeleknya, tercelanya sifat taklid. Sifat taklid. Hanya mengikut-ikut saja. Hanya mengikut-ikut saja. Tanpa mau berpikir kritis. Ya, apakah betul dahulu ini diajarkan oleh Rasulullah? Apakah betul ini diajarkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna kata mereka hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun apabila dikatakan kepada mereka ta'alau mari kemari mari kita ikuti ila ma anzalallah terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa ila rasuli dan apa-apa yang telah diajarkan oleh rasul qalu mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi abaana kami cukupkan saja apa-apa yang telah kami dapatkan dari pendahulu-pendahulu kami kata mereka mari ikuti ini Al-Qur'an bahwasanya kita harus bersatu di atas tali agama Allah di atas agama tauhid mendahulukan Al-Quran, mendahulukan As-Sunnah. Mari, kata mereka, hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana. Enggak, kami cukupkan sajalah apa yang telah kami dapatkan dahulu dari nenek moyang kami, dari pendahulu-pendahulu kami terdahulu. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la apa juga kalian mencukupkan terhadap pendahulu-pendahulu kalian walaupun keadaan pendahulu-pendahulu kalian itu tidak mengetahui keilmuan sedikit pun dan juga tidak mendapatkan petunjuk? Apakah kalau mereka masuk ke dalam jurang, kalian juga ikut-ikutan masuk ke dalam jurang? Nah, sebenarnya kalau kata para ulama ini salah satu tariqah, salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya itu adalah dengan mengajak berpikir, mengajak berpikir. Mengajak berpikir kepada orang yang mukhatab, orang yang diajak bicara. Coba gunakan pikiran kalian, akal kalian yang masih lurus, fitrah kalian yang masih lurus. Coba gunakan. Diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kalian juga akan tetap mengikuti pendahulu-pendahulu kalian walaupun pendahulu-pendahulu kalian itu nggak ngerti apa-apa dan juga nggak mendapatkan petunjuk. Tetap kalian mengatakan hasbuna wajat ma wajadna alaihi abaana. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian juga demikianlah keadaannya apa-apa yang telah kami utus sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu negeri, pada suatu kampung min nadirin dari pemberi peringatan ila qala mutrafuha kecuali pasti orang-orang orang-orang megahnya mereka, orang-orang yang memiliki pangkat dari mereka, orang-orang Eh, yang memiliki kedudukan di antara mereka akan mengatakan inna wajadna abaana ala ummah sesungguhnya kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami nenek moyang kami itu berada di atas umat yang satu kata mereka wa inna ala asarihim muqtadun dan kami ini terhadap jejak-jejak mereka itu hanyalah mengikuti saja sombong orang-orang dan ini banyak. Memang kebanyakannya begitu orang-orang sudah punya jabatan, orang-orang yang Allah berikan harta yang berlebih. Coba kalau mereka suruh tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, rata-rata kan begitu. Dah lah saya mah ikut-ikut sajalah apa yang dahulu diajarkan oleh guru-guru saya, orang tua saya, pendahulu-pendahulu saya. Udah, ikut arus saja. Ikut arus saja, kata mereka. Ini bentuk celaan. Makanya dikatakan bahwasanya seharusnya seluruh makhluk itu dari kalangan jin dan manusia agama mereka adalah satu, agama tauhid. Agama tauhid dan mereka tidak boleh bercerai-berai, berselisih di dalam agama mereka. Pada pertemuan yang terdahulu juga kita kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat ukhuwah, nikmat persatuan. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan ingatlah oleh kalian, senantiasa ingatlah kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Tatkala dahulu kalian senantiasa berada dalam keadaan permusuhan, peperangan, percecokan, kemudian fa'allafa baina qulubukum. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Allah persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian dengan kenikmatan yang sangat agung itu, Allah jadikan kalian bersaudara. Padahal keadaan kalian itu tatkala kalian dalam keadaan al-adawah, permusuhan. Itu kalian keadaannya benar-benar berada di tepi jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala fa'anqadhakum minha kemudian Allah selamatkan kalian dari masuk ke dalam jurang api neraka Allah selamatkan dengan adanya al-Islam makanya kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah taala hadza maqassahu Allahu alaina min halati ahli al inilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua dari keadaan orang-orang jahiliyah أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون bahwasanya keadaan mereka itu senantiasa memecah belah mencerai-berai agama mereka dan menjadi beberapa golongan golongan beberapa kelompok-kelompok kullu hizbim bima ladaihim farihun setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang mereka punyai dari ajaran mereka dari tata tertib yang mereka punyai. Masing-masing berbangga diri dengan, dengan apa istilahnya? ADART, ha, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka miliki masing-masing kelompok berbeda-beda dan masing-masing kelompok itu berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Nih punya saya, nih punya saya. Kullu hisbim bima farihun. Naam. Tsumma nahana 'an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk mengikuti jejak langkah mereka. Nahanaan an natashabbaha bihim. Allah melarang kita untuk menyerupai keadaan mereka, yaitu keadaan untuk senantiasa mencerai beraikan agama ini. Seorang yang punya pemikiran, bikin kelompok baru. Timbul lagi orang nanti punya pemikiran, punya tafsiran baru, bikin kelompok baru lagi. Masing-masing berbeda. Masing-masing mengaku dia yang paling benar, dan tidak mau mengembalikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan diajarkan kepada murid-murid mereka, generasi terdahulu yang soleh. ثم أمرنا بالاعتصام بكتابه الذي هو أمانة من الاختلاف وأمانة من النزاع والهلاك Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabnya yakni Al-Qur'an yang mana di dalamnya akan terjamin akan aman, tidak akan ada lagi yang namanya ikhtilaf, perselisihan dan juga tidak akan ada lagi yang namanya percekcokan dan juga kebinasaan. Fala najata illa bil i'tisami bi kitabillahi jalla wa ala. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan kecuali dia mau berpegang teguh dengan agama atau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kata Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan tercerai-berai Fahlul jahiliyati mutafarriquna fi dinihim. Kama kala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka keadaan orang-orang jahiliyah mereka senantiasa tercerai-berai di dalam agama mereka. Sebagaimana hal ini Allah tegaskan setiap kelompok, setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Masruruna bimadhabihim. Merasa bahagia, merasa senang dengan madhab mereka wa in kana batilan walaupun madhabnya itu batil salah wakadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum demikian juga keadaan dunia mereka itu bercerai-berai keadaan dunia mereka juga tercerai-berai tidak satu ya yang satu membikin kafilah yang ini kabilah yang itu mengangkat pemimpin sendiri kabilah yang ini mengangkat sendiri memangkat pemimpin sendiri masing-masing yang tidak mau taat kepada pemimpinnya, tidak masing-masing tidak mau taat kepada sultannya misalnya, pada waliul amrnya. Eh, ini maksudnya. Dunia mereka pun tercerai-berai. Ya. Mereka merasa hina kalau taat pada seorang pemimpin. Makanya senantiasa ribut, senantiasa ribut kabilah ini dengan kabilah itu, suku ini dengan suku itu. Dunia mereka nggak bisa bersatu. Li'anna man dhayya'a dina dhayya'a dunya. Dikarenakan orang yang menyia-nyiakan agama ini pasti juga menyia-nyiakan dunia. Fakanu fi dunyahum mutafariqina la yajma'uhum jama'atan. Maka jadilah dunia mereka itu tercerai-berai dan tidak menyatukan mereka. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha binafsiha. Bahkan masing-masing kabilah itu dia menghukumi sekendak sekehendak dirinya sendiri. Wa kullu qabilatin tastabihu dima'al qabilatil ukhra wa amwalaha. Masing-masing kabilah itu menghalalkan darah-darah kabilah yang lain dan juga harta-harta mereka. Kekacauan, perampokan, pembunuhan, iya dan lain sebagainya. Hadi halatul Arabi Qabla bi'sati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma dhay'u dinahum, dhay'u dunyahum. Wa sara al-khawfu wal qalaqu wal jau'u mulaziman lahum daiman. Maka jadilah rasa takut itu, rasa gundah gulana itu, rasa kelaparan senantiasa melekat dalam keadaan mereka. Nggak aman. Keluar sedikit, suku mana lu? Nah, suku mana lu? Suku A misalnya. Nah, dipalak. Nah, mana? Jatah-jatah. Tidak merasa aman sedikit pun. Masing-masing kabilah memboikot kabilah yang lain. Jangan dagang sama suku yang itu. Jangan dagang sama suku yang itu. Wa kanatil jahiliyatu kulluha huruban. Maka keadaan orang-orang jahiliyah itu semuanya dalam keadaan kekacauan. Wukuluha gharatin wasaratin. Masing-masingnya itu saling mengintai satu dengan yang lainnya. Ya. Gharat asalnya cemburu, saling ya saling mengintai satu yang lainnya. Itu suku yang satu lagi apa? Suku yang satu lagi apa? Suku yang satu sudah bisa beli ini, suku yang satu sudah bisa beli ini. Wah, panas. Terus aja keadaannya begitu. Kekacauan terus keadaannya. Hatta ikhwata yataqataluna fil jahiliyah. Sampai-sampai saudara sekandung itu bisa berperang di masa jahiliyah. Fal ausu wal khazraju fil madinati hum ukhuwatun min nahiyatin nasab. Aus dan Khazraj yang berada di Madinah, mereka itu adalah saudara satu nasab. Bahkan dikatakan kakak beradik. Aus dan Khazraj itu kakak beradik asalnya. Kabilatun wahidatun qahtaniyatun. Kabilah yang satu, ini kabilah Qahtan. Jadi kalau di Madinah dahulu itu yang mengisi sebagainya adalah kabilah Qahtan. Kabilah Qahtan itu dari Yaman, jadi pindahan dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah kabilah atau Bani Adnan. Bani Adnan itu dari Hijaz. Bani Adnan itu dari Hijaz. Lakin qamat bainahum harbun tahir tahinatun istamarat aktar min mi'ati sanah. Akan tetapi terjadi di antara mereka yakni Aus dan Khazraj saudara yang sekandung ini hanya terjadi perbedaan sebagian e, kisah mengatakan asal perbedaannya itu adalah ketika salah seorangnya itu kalah dalam lomba pacuan kuda. Lomba pacuan kuda, kalah kemudian tidak terima. Cekcok, kemudian berperang dan terus mewariskan kepada anak cucunya. Kamu jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang suku itu, suku Aus. Mereka dahulu itu berbuat keji kepada nenek moyang kamu. Mereka dahulu memukuli bapak-bapak kamu. Begitu juga orang-orang Aus. Mengobarkan senantiasa kebencian kepada orang-orang Khazraj. Dan disinilah masuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi senantiasa meniupkan api permusuhan di antara mereka. Orang-orang Yahudi. Maka terjadilah peperangan di antara mereka dengan peperangan yang terus menerus berlangsung. Sampai dikatakan lebih dari 100 tahun. Masya Allah lebih dari 100 tahun hanya gara-gara permasalahan sepele. Allah. Yusammunaha harbun bu'az. Dikatakan nama peperangan ini peperangan bu'az. Perang bu'az. Bainal Ausi wal khazrat antara Aus dan khazrat. Wa kana yahudu yuqidunaha. Nah ini, orang-orang Yahudi dialah mereka itulah yang senantiasa meniup-niupkan api peperangan ini, menyalakan api peperangan ini. Falamma ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hajara ila al-Madinati jama'ahumullahu bihi. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka Allah persatukan mereka semuanya. Watafiat al-hurubu, kemudian padamlah api peperangan tersebut. Wataakhi al-muslimun, kemudian menjadi bersaudara mereka. Menjadi orang-orang Islam. Wasaru yadan wahidatan ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka satu tangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada ma Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum" dan ingatlah atas kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada kalian. "Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Tatkala kalian dalam keadaan permusuhan, peperangan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian dan kemudian menjadi bersaudara dengan kenikmatan dari dari Allah Subhanahu wa taala. Allafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah persatukan hati-hati mereka dengan Islam. Ya. Allah persatukan hati-hati mereka dengan Islam, bukan dengan hizbiyah, tapi persatuan itu didasarkan di atas Islam, di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, bukan di atas satu golongan. Kalau golongan A, kalau bajunya merah, kelompok saya. Bajunya biru, kelompok saya. Bajunya putih, kelompok saya. Beda baju, bukan kelompok saya. Walaupun satu agama, Walaupun sama-sama muslim. Ini persatuan yang tidak diajarkan oleh Islam. Persatuan itu di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, Al-Wala, itu ditegakkan di atas Al-Islam, Wal-Iman, was sunnah Ini Al-Wala. Begitu juga Al-Bara. Begitu juga Al-Bara. Kecintaan, loyalitas itu kita berikan kepada Islam. Kemudian rasa benci dan berlepas diri itu kita berikan kepada orang-orang kafir. Nah, coba bandingkan dengan keadaan sekarang. Walaupun dia dengan orang kafir selama satu gerbong dengan mereka, maka mereka berikan kecintaan itu. Wal billah. وانتفاءت الحروب التي بينهم وانتفاءت al-hurubu allati bainahum maka padamlah peperangan-peperangan yang dahulunya terjadi di antara mereka. Wasalahat dunyahum maka menjadi baiklah dunia mereka. Kadzalika baqiyatu qabailil arabi. Demikian juga keadaan kabilah-kabilah Arab yang lain. Lamma dakhalu fil Islam, tatkala mereka masuk ke dalam Islam, saluhat dunyahum lamma saluha dinuhum, maka menjadi baiklah dunia mereka tatkala agama mereka pun menjadi baik. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim maka menjadi terjagalah menjadi aman eh, darah-darah mereka tidak ada lagi namanya pembunuhan, pembegalan dan lain sebagainya. Dan juga menjadi amanlah dan terjagalah harta-harta mereka, perampokan, pencurian tidak ada lagi, aman wasaru yusiruna fil ardi aminina maka jadilah mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang aman sentausa wasara al arab al arabi yulqi al arabi al akhar min ayyi qabilatin fala yu'ridu lahu bisu'in maka jadilah satu kabilah Arab tatkala bertemu dengan kabilah Arab yang lain itu tidak ditampakkan kepada mereka itu kejelekan Bahkan ditampakkan kepada mereka saling menyintai di antara mereka. Ta'akhu fi dinillahi azza wa Maka mereka menjadi bersaudara di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu inna alladhina farraku dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan jadi beberapa kelompok lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pertanggungjawabanmu untuk mereka sedikit pun. Tidak ada pertanggungjawabanmu terhadap mereka sedikit pun. Apa yang mereka usahakan dari perbuatan-perbuatan mereka, engkau berlepas diri dari mereka. Walaupun mereka mengaku-ngaku ini ajaran Rasulullah, tapi sesungguhnya engkau berlepas diri dari mereka. Ajaran-ajaran model muamalah yang mereka ajarkan dari perkara-perkara hizbiyah, sesungguhnya engkau pun juga berlepas diri dari mereka. Akidah yang mereka ajarkan dalam kelompoknya, sesungguhnya engkau juga berlepas diri. Berlepas diri dari perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Hadihi bara'atun minalladzina farraku dinahum wa kanu syia'a. Ini adalah bentuk perlepas dirian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa kelompok, menjadi beberapa golongan. أي أحزابا لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا dikarenakan yang diinginkan yang dituntut dari syariat ini adalah menjadikan agama itu satu untuk Allah Subhanahu wa taala semata wa ayakuna nasu jama'atan wahidatan 'ala din dan menjadikan manusia ini satu kesatuan di dalam agama ini. Hada huwa amarallahu bihi. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana kadzalika fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwalihi. Barang siapa yang dia berada dalam keadaan yang demikian, keadaan tidak memecah belah agama mereka. Keadaan dia adalah keadaan yang tidak memecah belah agama, artinya dia mengikuti apa-apa yang diturunkan Allah dan juga Rasulnya, apa yang apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan juga apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya alaihi salatu maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuwalihi akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa waliyuhu dan dia juga menjadi walinya. amman man farraqa dinahu wa baqiya 'ala an-naza'i وبقي على أمر الجاهلية فالرسول بريء منه Adapun orang-orang yang memecah belah agamanya, memecah belah. Artinya memang dia yang memecah belah gitu. Memiliki satu pendapat, ra'yu, memiliki suatu gagasan misalnya dalam agama, kemudian dia membuat kelompok baru berdasarkan gagasan yang ada pada dirinya kalau kaum muslimin bersatu misalnya, walaupun dia berasal dari berbagai macam pemikiran, berbagai macam akidah, rasanya bagus. Nah, kemudian dia bikin kelompok yang baru. Didasarkan atas prasangka dia, gagasan dia yang menganggap gagasan itu baik. Maka adalah yang namanya ikhwanul muslimin. Diga, didasarkan atas hal yang demikian. Kalau masing-masing umat Islam ini mau bersatu. Bagaimanapun latar belakangnya, walaupun yang satu itu, walaupun yang satu itu mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun yang satu lagi menganggap Abu Bakar adalah umat terbaik setelah Rasulullah, maka kita satukan. Walaupun yang lain mengatakan kafir ibunda kita Aisyah, kita persatukan kata mereka. Walaupun yang lain mengatakan Allah fi kulli makan, Allah ada di mana-mana, gak apa-apa. Yang penting kita bersatu. Gagasan mereka. Nah, makanya Allah mengatakan, Lasta minhum fi syai'in. Engkau sama sekali gak ada pertanggungjawaban untuk mereka. Nah, dan menjadikan kekal adanya perselisihan ini dan menjadikan kekal adanya perkara-perkara jahiliyah ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari hal yang demikian. ويبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية والخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه فهل هذا من الاختلاف المذموم Kemudian tersisa dari kita untuk mengetahui tentang hakikat perselisihan atau perbedaan di dalam perkara-perkara fikih. Fal khilaf, maka khilaf yang demikian ini wakil terjadi dan ada sampai sekarang pada perkara-perkara fikih. Yang satu misalnya menggerak-gerakkan jarinya tatkala tasyahud awal maupun akhir, kemudian yang satu tidak menggerak-gerakkan jarinya, khilaf, ya, khilaf. Yang satu misalnya tatkala dan subuh memakai kalimat taswib, as-salatu khairum minan naum. Kemudian yang satu lagi tidak memakai kalimat taswib. Ini juga khilaf, mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang memang betul-betul khilaf diakui oleh para ulama. Fal hadza min al-ikhtilafil madmum, apakah ini juga termasuk dari perbedaan pendapat yang tercela berbeda dengan masalah akidah yang tadi ya. Dalam masalah akidah tercela, perbedaan dalam masalah akidah tercela, madmum. Tidak boleh. Tapi kalau masalah fiqih naqulu al-ikhtilafu ala kismain. Kata Syaikh Fauzan. Hafizahullah ta'ala. Kita katakan. bahwasanya perbedaan pendapat di dalam fiqih itu ada dua jenis. Al-qismul awal. Jenis yang pertama adalah al-ikhtilafu fid din atau al-ikhtilaf ini secara umum. Perbedaan pendapat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbedaan di dalam agama. Perbedaan yang itu ada di dalam agama. Kal ikhtilafi fil ibadati wal aqidati wa hadha ikhtilafun madmumun wa muharramun. Seperti perbedaan dalam tata cara ibadah atau aqidah dan aqidah dan ini adalah perbedaan, perselisihan yang tercela dan haram. Tidak boleh seseorang berselisih dalam perkara akidah. Karena ini berkaitan dengan syurga dan neraka. Diterima dan ditolaknya amalan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa ditolerir? Yang satu menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa alal arsh. Istiwa di atas arsh. Kemudian yang satu mengatakan Allah ada di mana-mana. Iya, hululiyah, itihadiyah. Allah ada di mana-mana. Tidaklah yang kita sembah itu kecuali pasti ada Allah. Bagaimana bisa bersatu? Bagaimana bisa dikatakan tidak tercela? Nah, Lianna dina laisa majalan lil ijtihadi dikarenakan agama ini tidak ada tempatnya bagi akal untuk berijtihad untuk berijtihad walaisa majalan lil ara'i dan juga tidak ada tempat untuk adanya pendapat-pendapat bal ad-dinu tauqifi akan tetapi agama ini tauqifi bagaimana yang kemarin kita singgung tauqifi agama ini tauqifi berjalan berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Wal aqidatu tauqifiyatun dan aqidah itu tauqifiyah. La majala lil ijtihad fiha, tidak ada tempatnya ijtihad di dalamnya. Tidak boleh ijtihad di dalam aqidah. Alaina an natamassaka bima syara'ahu lana min ad-dini wa min al-aqidati. Kewajiban kita adalah untuk berpegang teguh memegang dengan kuat apa-apa yang telah Allah syariatkan untuk kita berupa agama ini dan juga berupa akidah. Duna an natadakhala bi ara'ina wajtihadatina dan tidak boleh bagi kita untuk mencoba-coba memasukkan pendapat-pendapat kita dan juga ijtihad-ijtihad kita. Kadzalika al-ibadatu tauqifiyatun. Begitu juga ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh di situ juga ada ijtihad sepertinya bagus nih kalau sebelum e, sholat kita panggil kaum muslimin supaya datang setelah azan ya. mendendangkan beberapa syair-syair misalnya bait-bait syair istihad kan ini istihsan menganggap baik perkara tersebut nah padahal perkara ibadah itu tauqifiyah perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan ini tauqifiyah jadi kita melaksanakan suatu ibadah karena memang diperintah. Karena memang diperintah. Nah, selama tidak ada perintah, maka tidak boleh kita kerjakan. Berbeda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia, asal perkaranya adalah al-ibahah. Boleh-boleh saja. Kita tinggalkan karena memang ada dalil yang melarang. Nah, itu bedanya. وكذلك العبادة توقيفية ما جاءنا به دليل عملنا به apa-apa yang datang kepada kita berupa dalil maka kita amalkan dengannya wa malaita alaihi dalilun fa innahu bid'atun yajibu alaina tarkuhu kalau tidak ada dalil maka itulah yang dinamakan dengan bid'ah itulah yang dinamakan dengan bid'ah perbuatan-perbuatan baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya Itu namanya bid'ah. Di dalam agama, di dalam agama yang orang menyangka itu adalah suatu ibadah. Nah, makanya lucu kalau orang sudah kepepet mengatakan bahwa kalau gitu kamu jangan pakai pesawat, jangan pakai motor, jangan pakai mobil. Menunjukkan ketidakpahamannya apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. lihat hadithi Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu waradun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang dia mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam urusan kami, ma laysa minhu yang kami tidak pernah melaksanakannya, yang bukan juga urusan kami maksudnya Islam, waradun, maka perkara yang dia ada-adakan itu akan tertolak Pasti ini akan tertolak. Jadi jangan sampai dikatakan, ya gimana Allah saja. Allah sudah menuliskan Rasul, Rasulnya untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini Rasulullah SAW sudah menjelaskan. Bagaimana Anda mengatakan bagaimana Allah saja? Allah sudah mengutuskan Rasulnya. Sementara Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma rasulu fakhuduhu ambil apa-apa yang datang dari nabi kalian, dari rasul kalian yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu. Ambil. Dan juga hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan juga hadis hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Fa umurul aqidatu fa umurul aqidati wa umurul ibadati wa umurud dini umuman la majala lil khilafi fiha abadan. Adapun perkara-perkara akidah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama ini secara umumnya maka dia tidak ada tempat di situ untuk adanya perselisihan di dalamnya selama-lamanya secara umum. Wa inama tattabi'u fiha nususa al kitabi wa sunnah. Hanya saja kewajiban kita dalam mengikuti apa-apa yang datang dari nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa makana alaihi salafu al ummati dan apa-apa yang para pendahulu kita dari umat ini yang berada di atasnya. Ini jenis yang pertama. Khilaf di dalam perkara agama seperti perkara ibadah, perkara akidah, ini adalah khilaf yang mazmum dan muharram. Al-qismu tsani, jenis yang kedua al-ikhtilafu fi ma fihi majalun. Jenis yang kedua adalah perbedaan pendapat perselisihan di mana memang di situ ada tempat bagi akal, bagi pendapat untuk mengemukakan pendapatnya atau ma huwa masrahu lil ijtihadi min masailil fiqhi atau perkara-perkara yang di situ memang diperbolehkan adanya perbedaan di dalam masalah-masalah fiqih wastimbatil ahkami minal adillah dan mengambil hukum dari suatu dalil dalil yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah hadza yaqa'u fihi al-ikhtilaf maka sinilah terjadi perbedaan pendapat perselisihan Memang di situ diperbolehkan bagi ra'i, bagi pendapat untuk memahami misalnya terjadi perbedaan pemahaman masing masing yang memiliki dalil di dalam di dalamnya berbeda di dalam mengambil istimbat, mengambil intisari dari hukum ini misalnya. Lianna madarikan nasi takhtalifu fil istimbati minan nususi dikarenakan penangkapan manusia atau persepsi manusia itu berbeda-beda di dalam mengambil hukum dari sebuah nas. ya kan? Itu tergantung dengan keilmuan, tergantung dengan dalil-dalil. sabruturuk istilahnya. Mengumpulkan semua jalan-jalan dalil itu dia kumpulkan. Tergantung hal yang demikian. ومسائل الإجماع مقصورة wa يجوز مخالفتها dan masalah-masalah ijma yang terbatas itu juga tidak boleh kita untuk menyelisihinya. Ijma. Misalnya seorang yang mau nikah tidak memakai wali, ijma. Kaum muslimin ijma. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali bersama dengan wali. Tidak boleh kita menyelisihinya. لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاجتهادية التي هي مجال الاجتهاد akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang di situ tidak ada ijma maka boleh di situ ada tempat bagi seseorang untuk berijtihad berijtihad sedikit lagi ya kemudian azan Allah jalla wa ala aqta kulla alimin bihasabi ma khassahu bihi minal madariki wal fahmi. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, memberikan kepada setiap orang yang alim itu sesuai dengan apa yang dia mengkhususkan dirinya terhadap hal tersebut, dalil-dalil yang dia ketahui itu dari minal madariki wal fahmi yang itu dibangun di atas penangkapan mereka para alim itu dan juga kepahaman mereka, faham kepahaman mereka terhadap dalil tersebut. Masing-masing sangat berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada setiap alim itu sesuai dengan apa yang mereka mengkhususkan dirinya. Seseorang yang mengkhususkan diri dalam bidang hadis misalnya, tentu akan berbeda tatkala mengambil istimbat dengan seseorang yang mengkhususkan dirinya dalam bidang usul, misalkan usul fiqih, Itu akan berbeda, akan berbeda wa ma yasilu ilaihi minan nususi begitu juga tergantung dengan datangnya nas-nas kepada dirinya mungkin seseorang terlewat satunya terlewat baginya satu atau dua hadis bagi yang lain terkumpul semua jalannya sehingga dia bisa mengambil istimbat yang lebih tepat wal ijtihadu masyru'un fi maka ijtihad yang demikian itu disyariatkan dalam agama kita waqad hasala al ijtihadu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf dan hal yang demikian itu terjadi perbedaan istihad di kalangan para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisah yang ma'ruf ya kan kisah yang terkenal kisah tentang nah Bani Quraidah kisah tentang Bani Quraidah langsung saja langsung saja agan dulu langsung saja Taib. ya kita putus dulu sebentar ya nanti insya Allah kita lanjut بعد صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين نعم تفضل المؤذن فليؤذن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الشارح حفظه الله تعالى فالله جل وعلا أعطى كل عالم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص والاجتهاد مشروع والاجتهاد مشروع في ذلك وقد حصل الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كما هو معروف فهذا اختلاف فهذا اختلاف في الاجتهاد وليس اختلافا في العقيدة ولا في الدين وإنما هو اختلاف في مسائل الفقه وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون ويختلفون وهذا الاجتهاد على قسمين Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terjadi al-ijtihad terjadi al-ijtihad. Pendapat yang berbeda-beda. Sebagaimana hal ini ma'ruf. Kenal. Di antara kisah Bani Quraidah. Kisah tentang Bani Quraidah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ya, ya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melepas rombongan yang akan berangkat ke Bani Quraidah, jangan sekali-kali pun kalian sholat asar sampai kalian ada di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat ya, ikhtilaf berselisih dalam memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man shala salat al-asra atau salat al-asri fi Di antara mereka para sahabat ada yang sholat asar tepat pada waktunya. Belum sampai di kampung Quraylah, Bani Quraylah. tapi sebagian para sahabat sholat asar. Karena kalau kita meneruskan perjalanan, pasti akan terlewat sholat asar. Sebagian lagi tidak memahami nas Karena fi zahiriha sebagaimana zahirnya bahwasanya jangan kalian sholat asar kecuali kalian sampai di Bani Quraidah. Kan ini berselisih, berbeda. Berbeda apa namanya? pemahaman istimbat dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung dengan pemahaman, bergantung dengan uh, pandangan, penangkapan dari para sahabat. Makanya tatkala sahabat yang mengambil zahir dari hadis ini, mereka melaksanakan salat asar itu ba'da salatil isya, setelah salat isya. Kemudian setelah para sahabat ini pulang ke Madinah, perkara ini diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak mengingkari salah satunya. Tidak mengingkari salah satunya, artinya diperbolehkan istihad. Oh ya itu sesuai dengan istihad kalian. Nah, di sini juga bisa diambil faedah bahwasanya istihad perkara istihad itu jadi diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama memang itu ada nasnya, ada dalilnya. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, Habibullah Ta'ala, Adapun keadaan manusia dalam perkara ijtihad itu terbagi menjadi dua. Qismun zahara dalilu ma ahadith tarafaini al-mukhtalifaini fihi fayajibu akhdu ma alayhi ad-dalilu. Jenis yang nampak jelas dalil itu bersama dengan salah satu dari dua pihak yang berselisih. Maka yang wajib itu adalah mengambil di mana dalil itu berada. A sama B misalnya. Kemudian nampak bahwasanya salah satu dari A dan B ini berjalan bersama dengan dalil yang lebih kuat. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil tersebut. Watarku malam yakum alaihi dalil dan meninggalkan pihak-pihak yang tidak ada dalil di dalamnya. Fatu'radu ara'ul fuqaha'i 'ala dalil. Fama dalla 'alaihi dalil wajaba al-akhdhu bihi wa tarku ma khalafahu. Dan juga meninggalkan pendapat-pendapat fuqaha yang menyelisih dalil. Maka selama dalil itu ada di mana dalil itu berjalan, maka yang wajib itu adalah mengambil dalil tersebut dan meninggalkan pihak-pihak yang menyelisihi dalil tersebut. Wajibu ala al mujtahidi alladhi lam yuwaffiq lis-sawabi wa khalafa ad-dalila ay yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila sawab. Maka yang wajib bagi seorang mujtahid, orang yang telah berijtihad mengeluarkan fatwa misalnya, alladhi lam yuwaffiq yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam kebenaran wakalah dan menyelisihi dalil ayak bala al haqqa untuk dia menerima kebenaran wa ila shawab dan kembali kepada kebenaran kembali kepada kebenaran ini yang wajib bagi seorang mujtahid begitu juga sebaliknya atau e, tingkatan di bawahnya di, di bawah tingkatan seorang mujtahid misalnya seorang salabul ilmi atau atau siapapun dia manakala dahulu dia berpendapat demikian kemudian nampak dalil itu berada di pihak yang lainnya maka dia harus terima al-haq dan dia kembali kepada kebenaran wala yajuzu lahu al-istimraru fil ijtihadi al-khati dan tidak boleh baginya untuk terus-menerus berada di dalam ijtihad orang yang salah, istihad yang salah. Tidak boleh. Terus pokoknya, eh, tidak boleh. Kata pokoknya itu nggak boleh. Wala lana anataba'ahu anataba'aha anataba'ahu ala istihadi al-khati' dan tidak boleh bagi kita juga untuk mengikutinya dalam perkara istihad yang salah ini wal a'immatu yusinuna bihada dan para a'immah ya para a'immah para imam yang empat itu mewasiatkan memerintahkan kepada kita semuanya dengan perkara yang ini mereka mengatakan a'ridu aqwalana 'ala al-kitabi wa sunnah Jangan kalian bandingkan ucapan-ucapan kami ini dengan Alkitab wa sunnah maksudnya. Palingkanlah ucapan-ucapan kami ini di atas kitab wa sunnah. Artinya jangan kalian ikuti ucapan-ucapan kami. Tapi yang berhak bagi kalian itu adalah untuk mengikuti Alkitab wa sunnah. Jangan mengikuti pendapat-pendapat kami manakala berselisihan dengan Alkitab wa sunnah. Mereka semua para imam menyadari. Setiap manusia Terkadang ada kebenaran, terkadang ada kesalahan, maka tidak boleh mutlak mengambil pendapat mereka. Falimamu Abu Hanifah rahimallahu yaqulu idza jaa al-hadithu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza jaa al-hadithu 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza jaa al-hadithu 'an at-tabi'ina fanahnu rijal wa hum rijal. هكذا كلام الإمام أبي حنيفة أقدم الأئمة الأربعة Padahal Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala kalau datang kepada kami hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami ambil hadis tersebut dan kami amalkan hadis tersebut. Kami pegang betul, kami hormati betul hadis tersebut. Begitu juga tatkala datang kepada kami hadis dari sahabah, maka kami ambil perkataan sahabah, hadis dari sahabah tersebut dan kami hormati dan kami amalkan. Dan apabila datang hadis dari seorang tabi'in, maka kami laki-laki dan mereka juga laki-laki. Maksudnya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang tabi'in. Ya kan, generasi tabi'in kan beliau. Tabi'in itu generasi yang bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan sahabat. Nah, Imam Abu Hanifah siapa namanya Imam Abu Hanifah? Siapa? Abu Hanifah, siapa namanya? Mas? Belum tahu. Belum. Siapa Mas? Mas? Belum. Abu Hanifah? Madhabnya terkenal dengan madhab Hanafi kan? Madhabnya madhab Hanafi. Pak Soleh? Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala. Namanya Nu'man bin Sabit. Terkenal dengan Abu Hanifah. Beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah dan meninggal 150 Hijriah. Jadi generasi tabiin beliau menemui mendapatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau seorang tabi'in. Nah, makanya kalau datang hadis dari tabi'in, kata beliau, saya pun juga tabi'in, maka saya lihat dulu gitu. Maka maksudnya demikian, nahnu rijal wahum rijal. Kami punya rijal, kami pun laki-laki maksudnya, mereka juga laki-laki. Artinya keilmuan kita bisa diadu. Ah, gitu. Ya kalau kita ya beda. Salah kalau kita mengatakan nahnu rijal wa hum rijal. Nah, demikian perkataan Imam Abu Hanifah. Imam pendahulu dari imam-imam yang empat. Kemudian wal Imam Malik rahimahullahu taala yaqul. Demikian juga perkataan Imam Malik, Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah Di Madinah Al-Imam Malik, di Mekah Al-Imam Layth Ibn Sa'ad. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Laula malikun wal Laith ladahaba ilmal hijaz. Kalau tidak ada Malik dan Layth akan hilang itu ilmu di Hijaz. Ilmu Mekah dan Madinah. Termasuk para fuqaha. Fuqaha ul Madinah, Imam Malik di Mekah. al Layth bin Sa'ad. Rahimahullah ta'ala. menunjukkan kefakihan beliau berdua. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabri." Masing-masing kita itu bisa menjadi pihak yang membantah dan masing-masing kita itu bisa menjadi pihak yang dibantah perkataannya, pendapatnya, ucapannya, masing-masing kita. Kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jadi kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah nggak mungkin akan dibantah. Sadiqun masduq pasti akan diterima. Wa yaqulu rahimahullahu taala, aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin li jadali haula Apakah setiap yang datang kepada kita, seseorang yang jago berdebat, mendebat urusan agama, jago jidal, kemudian akan kita tinggalkan apa-apa yang telah diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lijadalin haula dikarenakan perdebatan mereka itu. Ya kan? Orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat, orang-orang ya maaf, maaf saja orang-orang yang berada di IAIN itu. Jago debat mereka itu. Jago debat. Semua diperdebatkan syariat-syariat agama ini. Apakah ini e, masih relevan dengan zaman kita sekarang? Apakah ini e, memenuhi unsur-unsur HAM? Apakah ini itu? Apakah ini itu? Kata Imam Malik, apakah kita akan tinggalkan apa yang telah Allah turunkan? Berupa Al-Quran, berupa As-Sunnah, berupa Al-Quran yang telah Allah turunkan melalui Jibril pada Nabi Muhammad SAW lijada lihaula dikarenakan perdebatan mereka itu. Makanya jidal berdebat itu adalah perkara yang asalnya adalah tercela bagi orang-orang yang memang tidak mampu. Kalau orang-orang tidak mampu hal yang demikian, makanya kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Mama Al Bahili radhiyallahu taala anhu kata beliau ma dhalla qaumun ba'da hudan kana alaihi utul jadal ma dhalla qaumun tidaklah tersesat suatu kaum ba'da hudan yang sebelumnya mereka itu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka itu kembali menjadi tersesat karena alaihi utul jadal. Disebabkan kesenangan mereka untuk jidal, berdebat. Berdebat. Senang berdebat. Nah. Maka hindari berdebat. Sampaikan al-haq. Sampaikan Al-Quran, sampaikan As-Sunnah, sampaikan dalil. Kemudian tinggalkan perdebatan. Kalau dia mau terima Alhamdulillah. Wa illa fahisabuhu ala Allah kalau tidak mau, yaitu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari perdebatan, hindari perdebatan. Terutama dalam perkara-perkara yang kita tidak memiliki keilmuan di dalamnya. Ada kalamu al-Imam Malik rahimallahu taala. Ini adalah perkataan Imam Malik rahimallahu taala yang meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Malik rahimallahu taala. Wa yaqulu rahimallahu taala dan beliau juga mengatakan la yuslihu akhirah al ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan ada yang bisa membuat baik akhir dari umat ini umat Islam kecuali apa-apa yang membuat baik awal dari umat ini umat Islam. Ini perkataan yang perkataan emas dari Imam Malik. Tidak akan ada yang bisa membuat baik umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat baik awal kali dari umat ini. Mahwaladhi aslaha walaha, apa yang menjadi membuat baik apa yang menjadi membuat baik awal kali umat ini Alkitab wa sunnah. Alkitab wa sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang membuat baik umat ini. Bukan dengan penemuan-penemuan teknologi. Kalau nanti orang Islam teknologinya canggih akan baik. Nah, belum tentu. Belum tentu. Lihat, sirah itu telah mengajarkan. Perjalanan sejarah itu telah mengajarkan banyak pelajaran bagi kita. Kalahnya kaum muslimin, Bani Abbasiyah, dengan tentara gunung. Tentara gunung, ya kan? Mongol, Tartar, itu gunung. Tentara, benar-benar tentara gunung. Dalam keadaan pada saat itu Bani Abbasiyah itu dalam keadaan makmur. Tentram. Dalam keadaan makmur. Kemudian orang yang cerdas-cerdas pinter-pinter. Penemuan-penemuan banyak terjadi. Lihat, tetapi kalah sama orang-orang gunung. Tatkala sudah banyak dari mereka meninggalkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah ini. Sejarah. Hanya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Umat Islam tidak akan bisa baik kecuali mereka mau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Bukan dengan majunya perekonomian mereka. Salah besar, salah besar. Bani Abbasiyah itu pada waktu itu maju perekonomiannya, sangat maju. Sangat maju. Terlepas memang ada intrik-intrik dari orang-orang Syiah. Hada kalam Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang Imam Syafi'i, siapa namanya? Tahu Imam Syafi'i, Pak? Imam Syafi'i, yang terkenal di Indonesia sangat terkenal kan Imam Syafi'i. Madhabnya apa Pak? Syafi'i. Pokoknya ikut Imam Syafi'i, aman. Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, nah. Al-Qurashi, Muhammad bin Idris. Jazakallah khair barakallahu fikum. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Meninggal tahun 204 Hijriah. Meninggal tahun 204 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, ajma'a al-muslimuna ala anna man istambanat lahu sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyad'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i telah bersepakat kaum muslimin, telah ijma kaum muslimin itu bagi barang siapa yang telah jelas baginya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelas baginya itu. Maka tidak diperkenankan, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut, meninggalkan hadis tersebut disebabkan pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Ini ijma ini. Kesepakatan kaum muslimin bagi seseorang yang telah jelas baginya hadis Dalilnya jelas, hadisnya jelas, tegas. Kemudian dia tinggalkan hadis itu semata-mata hanya untuk mengikuti pendapat orang lain. Oh ini nggak sesuai dengan pimpinan kami ini. Ini nggak sesuai dengan arahan organisasi dari kami misalnya dan lain sebagainya. Wa yaqulu rahimallah, beliau juga mengatakan idza khalafa qawli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqauli aradul haiti. Beliau mengatakan apabila pendapatku, perkataanku menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah perkataanku itu ke arah tembok, kata beliau. Jelas. Maka tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang berpendapat, ah ini perkataan Imam Syafi'i, tunggu dulu. Ada hadisnya apa tidak? Imam Syafi'i pun mengatakan hal yang demikian. Kata Imam Syafi'i, kalau perkataanku menyelisihi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lemparkanlah perkataanku itu ke tembok. Artinya, jangan kalian ambil, jangan kalian ambil. Tetapi orang-orang yang muta'asib, orang-orang yang taasub inilah yang menjadi penyebab dan penyakitnya. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan taasub Fanatik, buta, tidak pernah mengajarkan fanatik. Wa yaqulu rahimallah jika sahha al hadits fa huwa madhhabi. Beliau juga mengatakan kalau sahih suatu hadis itulah mazhabku kata Imam Syafi'i. Tegas. Kalau hadis itu sahih itulah mazhabku. Hadhi kalimatus Syafi'i rahimahullah. Inilah perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Satu lagi ya. Wal Imam Ahmad rahimallahu taala yaqul ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم التدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يعني رسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فتا إمام أحمد Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi bukan anaknya Hambal ya, tapi anaknya Muhammad Hambal itu kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Abu Abdullah. Yang meninggal tahun 241 Hijriah. Jadi yang paling terakhir ya dari A'immah Al-Arba'ah yang meninggal Al-Imam Ahmad. Termasuk murid daripada Al-Imam Syafi'i. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ajibtu saya heran sekali. Liqaumin kepada suatu kaum arafu al-isnada. Mereka sebenarnya mengerti isnad. Ilmu sanad itu mereka paham, ilmu hadis mereka paham. Wasihatahu dan juga ilmu sahih, dhaif. Maudhu' mereka juga paham. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, tetapi mereka pergi mengambil pendapat dari pendapat Sufyan. Sufyan bin Sa'id As-Sauri. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil yukhalifuna an amri." Maka berhati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisih urusan kami. antusi bahum fitnah, maka mereka akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Kemudian, apakah kalian mengetahui apakah fitnah itu? Al-fitnah itu adalah kesyirikan. Barangkali ada di antara kalian yang membantah ba'da qawlihi sebagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akan tertimpa pada hatinya sesuatu dari kesesatan maka dia menjadi binasa dia menjadi binasa nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas gamblang hadisnya sahih kemudian dia tolak atau dia takwil maka Allah timpakan di dalam hatinya ini syai'un minazzaid, sesuatu dari penyimpangan, kecenderungan untuk menyimpang. Payah liku, kemudian dia menjadi binasa dengan penyimpangan tersebut. Nah, wabillahi taufik Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari paragraf yang ini. Dan wasil insyaallah di tersil